Kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan kita di malam hari ini adalah pada pertemuan ketiga. Pelajaran kita adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, yang alhamdulillah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan alat-alat teknologi dan saluran internet ini kita bisa mengadakan kajian walaupun dengan jarak jauh dan kita wajib bersyukur mensyukuri hal ini dan kita bersyukur kepada Allah pula ketika kita bisa memanfaatkan alat-alat ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dakwah, bagi ilmu. Ya. Sehingga kita menggunakan alat-alat ini baik itu HP ya ataupun yang lainnya yang semisal yang berkaitan dengan internet untuk hal-hal yang bermanfaat bagi iman, kalbu dan akhirat kita. Nah, atau minimalnya sesuatu yang bermanfaat bagi dunia kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita terjatuh dalam menggunakan alat-alat ini sebagai wasail sebagai hal yang menguatkan membantu untuk berbuat maksiat atau sia-sia sehingga merugikan dunia dan akhirat kita. Nah, merusak iman kita, merusak manhaj kita, ya, merusak uh, akhlak. Nah, dan ya, merusak dunia karena terjatuh ya memperluas pengenaan terjatuh kepada syahwat dan syubuhat dengan bentuk yang cepat bahkan luas ya dengan melalui sarana alat-alat ini tadi alat-alat ini tadi maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita terjatuh lindungi diri kita lindungi istri lindungi keluarga anak-anak kita dari hal-hal seperti ini dan ya, sampai mereka rusak, hancur gara-gara alat-alat ini tadi. Nah, kita mohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala agar alat-alat canggih ini tadi, teknologi, internet dan sebagainya justru bisa membangun kita, justru bisa menguatkan uh, iman kita sehingga kita manfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, ya, dakwah dan sebagainya yang membawa manfaat untuk dunia akhirat kita atau setidaknya manfaat untuk dunia kita. Ikhwan fiddin rahimani Warahmatullah. <clears throat> kita lanjutkan kajian kita dan kita sampai pada al-faqrah al-ula. <clears throat> Yang sebelum itu pada se uh, eh, sebelumnya Al-Imam eh, Al-Barbahari rahimahullah mengawalinya dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam ومن manna alaihi alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal Nah, dan ini sudah kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan sedikit uh, faedah melengkapi syarah yang telah lalu yaitu tentang at-taufiq, tentang at-taufiq. Apa makna taufik yang mana beliau berdoa fanas'alullah fanas'aluhu taufiq lima yuhibbu wa yarda. Apa itu taufiq? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan sebagaimana dalam kitab Madarijus Salikin jilid satu halaman 414 beliau katakan al taufiq iradatullahi min nafsihi ayaf'ala bi 'abdihi ma yasluhu al 'abdu bi <clears throat> bi ayaj'alahu qadiran ala fi'li ma yurdihi muridan lahu muhibban lahu muasiran lahu ala ghairihi wa yubghidu ilaihi ma yaskhatuhu taufik adalah kehendak Allah dari dirinya untuk melakukan terhadap hambanya sesuatu yang bisa membuat baik sang hamba itu kehendak dari Allah Ta'ala dari dirinya untuk melakukan pada hambanya sesuatu yang bisa memperbaiki hambanya itu, yaitu dengan Allah jadikan dia qadiran, mampu untuk berbuat, untuk beramal sesuatu yang Allah ridhai. Menghendakinya, mencintainya, dan mengutamakan hal itu di atas yang lainnya, yakni menghendaki, mencintai, serta mengutamakan sesuatu atau amalan yang diridhai oleh Allah tersebut. Wa yubghidu ilaihi mayaskhatuh. Dan Allah jadikan dia benci terhadap sesuatu yang membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Dia membenci kepada sesuatu perbuatan atau ucapan yang membuat Allah murka. Nah, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menjadikan sang hamba mau mengamalkan amal saleh, mau menuntut ilmu misalnya, ya beramal saleh, melaksanakan sholat jamaah dengan istiqamah, dan kokoh di atas tauhid, ya jauh dari kesyirikan, jeli terhadap hal-hal yang waspada dia terhadap hal-hal yang bisa menjatuhkan dia kepada kesyirikan yang akan membawa membuat dia rusak tauhidnya maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala Allah gerakkan dia untuk mau ya menuntut ilmu untuk mau Eh, mencari al-haq, mencari fatwa ulama, bimbingan ulama misalnya ketika masa-masa fitnah ya. Allah jadikan dia cinta kepada bimbingan ulama. Ya. Allah jadikan dia komitmen. Ya. Allah jauhkan dia dari ta'assub. Ya. Allah jauhkan dia dari ta taklid. Maka ini bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian lanjutannya adalah qala al muallif rahimahullah yakni qala al-imam al-Barbahari rahimahullah i'lamu anna al-islam huwa sunnah "Wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Beliau mengawali ucapannya dengan i'lamu ya, dari kata-kata yang ini merupakan fi'il amr. I'lamu dari kata-kata alima ya'lamu i'lam alima berilmu. Ya. Ya, i'lamu kat, kata perintah dari alima. Ya'lamu yang berarti berilmulah. Ya, berilmulah. Berilmulah kalian bahwa Islam itu adalah sunnah. Ya, yang berarti perintah untuk berilmulah kalian berarti menuntut kita untuk mempelajari. Menuntut kita untuk belajar. Sehingga apabila kita disampaikan kalimat i'lam atau i'lamu maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan apa yang hendak dijelaskan berikutnya apa yang hendak disampaikan setelah kata-kata i'lamu ya, karena itu kata para ulama menjelaskan uh, makna kalim kata ini i'lam kata Syekh Shalih Al Fauzan hadhihi kalimatun lil ihtimam kalimat untuk agar orang yang diperintah dengan kata-kata ini memberi mementingkan dan memberikan perhatian penuh dan fokus terhadap apa yang hendak dijabarkan setelahnya. Sehingga kata beliau makna i'lam ay ta'allam. Pelajarilah agar engkau sampai kepada ilmu. Ya, sampai agar engkau menjadi berilmu. Nah, sehingga i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Ketahuilah, pelajarilah, keta, nah, berilmulah tentang bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Sehingga kamu harus mempelajari kenapa kok bisa Islam adalah sunnah dan kenapa sunnah itu bisa Islam. Kalau engkau pelajari maka engkau akan berilmu tentang ini. Jadi kalimat atau kata i'lam Kalimatun yu'ta biha lil ihtimam lima ba'daha. Satu kata yang dipakai agar orang yang mendengar itu mementingkan, mencurahkan perhatian dan fokus perhatiannya terhadap apa yang hendak dijampaikan, dijabarkan setelah kata-kata itu. Jadi contohnya penggunaan kata ini pada ayat firman Allah Ta'ala di ayat ke-19 surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhambik. Allah katakan dengan kata fa'lam. Yang dari sini para ulama mengambil istimbab bahwa kalimat la ilaha illallah salah satu atau syarat utama ya yang ini menjadi syarat utama yaitu berilmu tentang maknanya karena Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik nah. demikian pula Allah katakan i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Nah. Sehingga kalau dikatakan fa'lamu, maka kita harus perhatian ini bahwa Allah atau sang pembicara akan menyampaikan sesuatu yang kita perlu memperhatikan dan mempelajarinya. Maka i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, berilmulah kalian bahwa sesungguhnya Allah itu maha keras azabnya, sangat keras azabnya dan sungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Maha pengampun dan maha penyayang. Allah syadidul iqab. Maka ini akan melahirkan al-khawf. Takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Karena Allah sangat keras adabnya. Namun Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sehingga apabila kau berbuat dosa, segera bertaubat. Segera kembali kepadanya. Allah ghafurur rahim. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini ketika al-muallif mengatakan kepada kita i'lamu maka berarti kita harus benar-benar mempelajari kenapa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Taib, Islam adalah as-sunnah. As-sunnah itulah Islam. Islam itu adalah at-tariqah yang dibawa oleh para rasul semuanya alaihi musallatu wassalam. Seluruh rasul datang membawa dinul Islam. Agama mereka semuanya Islam. Semua nabi mengajak mendakwai kaumnya ke jalan Allah, ke ke agama Allah, ya, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, semua nabi membawa syariat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Maka Islam adalah beribadah kepada Allah satu-satunya dalam semua waktu. Mengibadahi Allah fi kulli waktin dengan cara yang telah Allah syariatkan melalui para nabi dan rasul ya, melalui para nabi dan para rasul dan Allah telah memberikan syariat kepada para nabi itu menurunkan syariatnya kepada para nabi tersebut sampai waktu yang ditentukan untuk kemudian bisa jadi Allah hapus setelahnya. Maka apabila dihapus berarti nggak berlaku lagi maka yang berlaku adalah syariat yang datang berikutnya maka mengamalkan syariat yang datang berikutnya yang menghapus syariat sebelumnya itulah juga Islam. Sehingga Islam itu adalah mengamalkan agama dan syariat sang nabi ya sampai masa berlakunya habis dengan dihap datangnya syariat berikutnya. Maka Islam adalah mengamalkan syariat yang datang berikutnya. Dan demikian seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala menghapuskannya dengan syariat Nabi Muhammad datang dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Ya. Di setiap masa berlaku itu sudah ada ketentuannya dalam kitab Ya, sudah ada ketentuan takdirnya, sudah ada ketetapannya dari Allah Ta'ala. Maka Allah hapus yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Itu sesuai kehendak Allah. Allah menghapus, Allah menetapkan, tetap memberlakukan, maka itu sesuai kehendak Allah Ta'ala dan itu sesuai dengan catatan takdir yang telah Allah tetapkan. Wa indahu ummul kitab dan isi Allah lah ya induk kitab catatan takdir yang merupakan di lauhil mahfuz. Sehingga apa itu al-Islam? Al-Islam adalah mengamalkan agama yang dibawa oleh para rasul ya. Dakwah, ya, amal di semua di setiap waktu sampai Allah hapus dengan syariat berikutnya. Dengan kata lain, mengamalkan agama Nabi selama atau mengamalkan agama nabi yang diutus kepada satu kaum selama syari agama dan syariatnya berlaku belum dihapus. Itulah Islam. Ketika datang syariat berikutnya, menghapus syariat sebelumnya, maka Islam adalah mengamalkan syariat yang menghapus syariat sebelumnya itu. Ya, tidak boleh seseorang tetap bertahan dengan syariat yang lalu. Nah, sehingga meninggal harus tinggalkan yang mansuh yang dihapus. An-nasikh itulah Islam. Nah, hingga datangnya atau hingga Allah taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Islam setelah datangnya Nabi Muhammad maka Islam adalah mengamalkan agama dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tetap bertahan di atas agama-agama sebelumnya, maka dia berarti tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan bukan muslim. Maka setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada Islam kecuali mengikuti agama beliau. Karena agama beliau sebagai penghapus dari agama-agama sebelumnya. Barang siapa mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, saya pengikut Nabi Isa, maka dia mukmin muslim pada masa berlakunya agama Nabi Isa alaihissalam. Dia muslim, mukmin, mengamalkan Injil selama Injil berlaku. Begitu datang agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti Injil dihapus oleh Al-Qur'an. Agama Nabi Isa dihapus dengan datangnya Nabi, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengamalkan agama Nabi Muhammad. Jika tidak, maka dia bukan lagi muslim. Dia masih mengklaim saya masih ber, saya beriman mengam, beriman kepada Isa mengamalkan Injil, maka dia bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi Isi perjanjiannya ketika aku turunkan pada kalian kitab dan hikmah. Ya, kal ketika aku apabila aku turunkan kitab dan hikmah kepada kalian wahai para nabi, Kemudian datang kepada kalian Rasul yang membenarkan agama yang ada pada kalian. Maka niscaya kalian harus beriman kepada nabi itu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian harus membela nabi tersebut maka Allah tanya apakah kalian mau mengikrar mengakui menerima perjanjian ini kalu akrarna para nabi dan rasul itu menjawab kami mengakui kami mengikrarkan perjanjian ini Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Artinya uh, kami para nabi itu Allah ambil perjanjian apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kalian harus beriman kepada Nabi Muhammad dan harus membela Nabi Muhammad. Para nabi menerima perjanjian ini dan mengatakan akrarna kami mengakui kami mengikrarkan perjanjian ini. Ya. Sehingga barang siapa yang mengaku beriman terhadap ajaran seorang nabi, saya Yahudi misalnya, beriman kepada Musa, mengamalkan kitab Taurat, maka ya Anda mukmin muslim ketika agama Nabi Musa berlaku dan ketika uh, Injil apa Taurat berlaku. Begitu datang Nabi ajaran Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam maka barang siapa yang menyatakan beriman kepada Musa alaihissalam, ya, kemudian beriman kepada Isa, maka dia tetap seorang muslim. Namun kalau dia ternyata tidak mau beriman kepada Isa alaihissalam, maka dia yang tadinya muslim di masa berlakunya ajaran atau agama Nabi Musa, namun dia kafir atau tidak mau mengikuti Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Isa, maka dia kafir maka dia kafir. Demikian pula seorang saya Nasrani beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dan mengamalkan kitab Injil. Naam, dia seorang mukmin pada masa berlakunya agama Nabi Isa dan berlakunya Injil. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Jika tidak, maka dia kafir. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min al ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi aw billadzi ji'tu bihi Nam fa <clears throat> fahuwa min ashabin nar au min ashabil jahim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang pun dari umat ini baik itu Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar aku diutus mendengar risalah yang kemudian dia tidak mau beriman dengannya maka dia kecuali pasti dia apa kecuali dia mesti akan termasuk ashabul jahim. Ya. Sehingga Yahudi mukmin kalau memang dia beriman kepada Nabi Musa dan Taurat tatkala masih berlaku. Ya, Nasara mukmin muslim ketika dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan Injil tatkala masih berlaku. Begitu datang Nabi Muhammad, maka tidak ada Islam, tidak ada iman kecuali mengikuti agama beliau. Mengikuti agama beliau. Sehingga dari sini kita tahu pula batilnya seruan yang mengata, mengajak kepada wahdatul adyan, penyatuan agama-agama. Tidak ada, semua agama selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu sudah mansuh, tidak boleh diamalkan lagi. Seorang yang mengaku beriman kepada para rasul tadi itu, mengaku beriman kepada Musa, alaihissalam, maka aku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Jika beramal, jika mau beriman, maka dia muslim, jika tidak maka dia kafir. <clears throat> Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga apa? Itulah Islam. Maka Islam uh, harus ketika adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nah adalah beriman dengan ajaran yang agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka tidak ada Islam kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, itulah sunnah. Itulah apa? As-sunnah. Sehingga di sini apa? Dari sini kita bisa memahami annal islama huwa sunnah. ini karena Islam ya setelah diutusnya Nabi Muhammad saw tidak ada Islam kecuali dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mengikuti tariqah agama ya dan ajaran Nabi Muhammad itulah sunnah. Itulah dinamakan sunnah. Maka al-Islam huwa sunnah. Ya. Al-Islam huwa sunnah. Nah. Paham ya dia sekarang? Sehingga apa? Tidak ada Islam dan tidak seseorang dinyatakan muslim kecuali kalau dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Nah, mengikuti Nabi Muhammad itulah Islam. Abnam mengikuti Nabi Muhammad itulah sunnah sehingga al-Islam huwa sunnah. Was sunnatu hiyal Islam dan sunnah itulah Islam. Karena memang tidak ada beda. Ya, karena Anda mengamalkan sunnah, yang berarti Anda mengikuti tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama Nabi Muhammad, mengikuti ajaran beliau, maka berarti Anda ketika itu mengamalkan Islam. Sehingga as-sunnah di sini yang merupakan apa? bermakna umum yang meliputi apa? tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Inilah Islam, inilah as-sunnah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di inilah sunnah dengan makna ini atas kalian wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di ya sunnah adalah ma ana alaihi al wa ashabi adalah yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Itulah sunnah dan itulah dinul Islam. Itulah dinul Islam. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah al-Islam itulah as-sunnah dan sunnah itulah Islam. La yaqumu ahaduhuma bil akhar. Ya. Yakni apa? Islam tidak akan tegak kecuali dengan sunnah. Dan sunnah tidak akan tegak kecuali dengan Islam. Barang siapa yang mengklaim Islam namun tidak mau mengamalkan as-sunnah, yakni tariqat rasul, din rasul, maka dia bukan muslim. Maka dia bukan muslim. Nah, demikian pula orang yang mengerti sunnah namun tidak mau berislam juga bukan muslim meskipun dia kenal sunnah, ngerti sunnah. Dia harus apa? berislam. Sehingga Sebagaimana kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, fala min minal jam'i bainahuma. Harus menggabungkan keduanya. Iya. Barakallahu fikum. Ini penjelasan tentang uh, ucapan al-muallif yaitu apa? Al-Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam. Kata Sa'nam Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam syarahnya fa innal islama huwa da'watul anbiya jami'an. Ya. Kemudian membacakan ayat inna dina indallahil islam dan ayat wa may yarghab wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sehingga Islam merupakan dakwah semua para nabi. Wa sunnah hiya tariqatin nabi wa manhajuhu wa akhlaquhu Faman lam ya'ti bihadhihi sunnah fawa mubtadi'un dal. Lam ya'ti bil Islam. Ya. Sunnah itu adalah tariqatun Nabi. Manhaj dan akhlak beliau. Barang siapa yang tidak beramal dengan sunnah, maka dia mubtadi dal. Dan sekaligus berarti dia belum mendatang melakukan Islam. Nah, belum melakukan Islam. Waqad yakunu kathirun mimman yata'ammadu hadhil mukhalafa kafiran au munafiqan. Dan banyak dan bisa, dan terjadi bahwa banyak orang yang sengaja melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi itu menjadi kafir atau munafik. Nauzubillahi min kulli dzalik. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani warhamakumullah dari sini dari penjelasan di atas kita bisa paham kenapa al-muallif mengatakan Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Karena itu syahadah kita syahadatan. Syahadah kita yang satu rukun rukun pertama dalam Islam itu ada dua syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, sehingga bukanlah Islam kalau tidak mengakui Nabi alaihi salatu wasallam sehingga berislamnya harus mengikuti Nabi. Nah, itulah Islam, mengikuti Rasul itulah Islam. Ya, Islam tidak bisa kecuali kalau dia mengerti agak ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Islam wa sunnah. Sunnah itulah Islam. Nah, itulah al-Islam. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini.